wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula sowan panjenengan sedaya wonten pesantren Darul Huda Mayak mriki dalam rangka tasakuran haflah imtihan akhir sana mugi-mugi yang anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho sing Allah taala barokah manfaat fid dini dunya wal akhirat ora raus daya jane pangandikan saking kiai Harun Ismail kala wau sampun cekap menjane kula sing ajeng kula omongake nggih ngoten niku wau i n g g i kula kalih minggu kepengker menika kula di diterbangkan takdir kula diundang teng kene Brussel teng Belgia n u Magetan niku Saking Brussel datang Washington DC. Teng gedung putih. Sayangi pas niku Usama bin Laden pas mati niku. Jadi mboten sida ketemu kali Obama tapi ketemu kalau penasihat penasihatnya Obama kula sing kula omongake mulai ketemu kali parlemen Uni Eropa teng Brussel ngantek di Gedung Putih sing kula omongake pas omongannya di gua Kiai Harun pokoknya pokoke no ideologi dalam kutip ideologi dalam tanda kutip ideologinya pesantren koyok pesantren Garuda ahli sunnah wal jamaah sing rahmatan lil alamin sebab napa sebab teng Eropa teng Amerika itu melihat Islam itu rujukannya hanya di Timur Tengah dan Saudi Arabia ketemu uang-uang mereka kolonya ingat kabeh sampean itu mau memahami Islam kok hanya lihat Timur Tengah sama Saudi Arabia ya mesti aja penilaian sampean keliru dan penilaian sampean keliru itu menggoncangkan dunia mestinya sampean itu harus ke tempat saya Di tempat kami di Indonesia, Pulau Kondongan, itu pemahaman kami dari pesantren-pesantren itu adalah pemahaman Islam mayoritas di dunia. Kawan saya tok ini kawan saya tok itu menurut survei terakhir itu tidak kurang dari 60 juta. Jadi itu tiga kali penduduk Saudi Arabia. Kalau pemahaman seperti yang saya uraikan ini sampean masih kurang yakin bahwa ini adalah pandangan, paham Islam yang sesungguhnya, yang mayoritas di dunia. Anda boleh ngecek ke Grand Sheikh Al-Azhar University atau ke Grand Mufti-Mufti di mana-mana. Pulau engkei senajan yang mriki <laughs> pun kata sing kena pengaruh Timur Tengah Saudi Arabia niki dina kula dhewe penasehat keamanane Obama teng Amerika ngantek ngusulke supaya kula niku mbuka perwakilan pesantren Washington DC. Guru rujukan nek kepengin roh Islam sing sak bener piye. Kula ditemokno kali wong sing Islam pobi. Malahan anti Islam. Gambar nggoku kitab-kitab terjemahan niku pirang-pirang Eh kitab bangsane kitab MTA itu barang ngerti ini dituduh aku lah. Nah ini Islam begini kok. Yang tidak seperti itu kafir. Kalau kafir harus disikat. Ya lah ada itu memang memang ada orang itu yang pinter anyaran, baik pinter lawas. Ada wong podo kalau biar nono wong OKB, orang kaya baru saat ini ada orang pinter baru orang pinter hanyaran jadi kemaruk lah kutwa fatwa <laughs> Iku diduduhake kitab-kitab niku. Kula ini Wong niki telekomplain, dadi mboten dihadapi wong tok kula niku niki dilebokno gini telepon, telepone teng pundi-pundi kula dikeroyok apa pundi-pundi. Nah, kula Ini kan Islam itu kan Quran. Ya baik eh, ngoten anti Islam tapi ngerti Quran. Quran kan mengatakan begini begini begini. Ini. Hmm. Sampai Sampean pikir itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngerekam tape recorder. Di sini ada tape, terus kanjeng Nabi ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim waladdallin alif minal jinnati wan nas lalu rekamannya kanjeng Nabi terus ditranskrip menjadi buku namanya Quran kamu pikir begitu <laughs> ini orang-orang yang nulis buku seperti yang sampai tunjukkan ini itu pikirannya Quran itu begitu rekaman ditranskrip terus nek kepengen roh Quran karek buka kamus tidak <laughs> akan paham Quran Quran itu datang itu tidak gemblengan begitu, per konteks. Ada konteks ini, turun ayat ini, ada pertanyaan begini, ada ayat begini, ada kejadian begini, turun begitu. Kalau tidak tahu asbabun nuzul, tidak mungkin ngerti paham Quran. Kalau tidak ngerti asbabul wurud, tidak ngerti hadis dan sunnah Rasul. Nah sekarang itu banyak nih. Ini gue. <laughs> Gawe ini bid'ah, bid'ah nompong ini Niku pimpinane sampai kan mriki kan buka Bukhari Muslim gundulan nek iso maca. Ketok kuku kula. Pimpinane lho, ora ada santri ini pimpinane. imam ini kan mau coba bukhari oh, muslim gundulan ah kok keduburan bukhari muslim takrib mau tuh mau lam yajlun bukan ini gue pinter anyar kemaru kemaru lu udah terima bit ah bit ah no kelaku negi Imam Syafi'i yang mbak Ewani saking gobloknya Imam Syafi'i kok diniak ini? Lha mangsane piye? Iku saking ngerti ini, tapi kepengen diarani pinter. Alhamdulillah. Mula teng mriki jenengan sing paling kudu syukur tenan iki wali-wali santri. Wali-wali santri senajan sampean ora kabeh ngeterno eh. <laughs> n i k u t e r sampean dibandingno karo nganten. Iki sing apik nek kula bandingno karo wong titik pedus. Wong titik pedus iku dituntun dhewe pasrahno karo sing dititipi. Iki anak kok mau ditun wani jog dhewean. Wonten tata iki ya wonten. Ya salamku ya ning kiyaine ya. Aku lagi repot iki. mentalane. Niki gua mulai mulane ngantek cerita Amerika cerita anu barang niku mergo Masya Allah. Teng Eropa niku partai-partai sing anti Islam niku suarane mundak. Suarane munda, Mergo kampanyene niku di didelok mata. Oh, engko sing brangasan kau kok kok. Oh, sing nyawat muni Allah Akbar Iko Islami kok. Untuk dalil pirang-pirang. Mulane kula teng mriku nggih. Kula wanek-wanekno kalau ngenyeki orang Amerika, meng Eropa. Sampean itu gimana? Sampean itu bolone Arab Saudi bolone orang-orang yang mempunyai ideologi keras sampean itu bolone itu Amerika itu bolone itu lah kami yang toleran yang rahmatan lil alami yang menghargai pendapat orang di sana itu oleh antek-anteknya Saudi Arabia dianggap antek sampean. Paham jenengan? Gak paham ya wis wes. Niki saat ini penting banget pesantren ini, Penting banget. Luwih penting di iki biyen. Mergo niki saat niki niki wonten aliran niku nek sesat disikat. Niku wonten aliran ideologi nek sesat disikat. Ahmadiyah mergo sesat disikat. Dil engkas Syiah sesat sikat. Dil engkas NO sesat sikat. niku. Nah, iki mbok yang mbok apa? Wong sesat kok disikat nih, Lho ngono niku ana awak-awakan niki sing pesantrenan niki ana sing melok-melok. Mbok rumangsane guagah ngono nek iso nyikat rono nyikat rene iku. Melok nyikat Ahmadiyah. Ngamuk wae. Lu ono sesak kok disikat. Ono sesak kok diamu, onten tiang arep ning Jakarta dadak mara ning Ponorogo. Ana situ ingat. Tengah Jakarta. Lu Jakarta kok mriki. kok sampai blok, goblok. blok, Kesasare aduan sampai niku. Dolalan baidan. Wong ning Jakarta kok Ponorogo. Pok pok. Royok ayo dikroyok iki wong gendeng. Sing gendeng sing royok napa tiyang ini. Niku jan blas ora cocok mbekan kelakuane wong pesantren. Pesantren niku nggone wong sesat-sesat niku. Lho, sampe sepuh pondok-pondok pesantren iki masalahe niku. teng daerah sesat. Benerno wong sesat-sesat meneka. Ora kok nyikati wong sesat. Mergo teng Quran menika didhawuhke ud'u ila sabili rabbika. Nek cara santrine niki ibarat ora ana mahfulbe. Ud'u Ilasabili Robika, ajaklah ke jalan Tuhanmu sing diajak sapa nggak ada mulane Quran terjemahan Depak dikai kurung ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhan jane ra perlu firmane Gusti Allah kok dikurung-kurung barang itu Iku belajar sastra wae dhisik ben ngerti. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak sudah jelas, tidak usah disebutkan. Ajaklah naik bis. Itu artinya yang belum naik bis. Masa di atas bis diajak naik bis? Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Artinya yang diajak adalah orang yang belum di jalan Tuhan. Artinya yang masih sesat-sesat itu. Kalau yang sesat-sesat itu disikat, lalu siapa yang mau diajak? Ini pertanyaannya. Terus ini dijak sopo? niku sok kemintel mangkelno nanti ada-ada bang itu nih begini diskusi. baik ngejak nyikati wong. Lho sampean itu gimana? Jadi kalau ini dianggap sampean ini kan pemimpin Gus Mus ini kan pemimpin yang kan harus mempelopori untuk menyikati orang-orang itu. Loh, loh, kok disikati kenapa? Loh mereka kafir soalnya. Loh jadi kalau kafir harus disikat. Oh iya dong. Hmm. Wah yo iya, yo iya, pacakane kaya pangeran Diponegoro. ngejak sih kan sampai ini bagaimana untungnya kanjeng Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam tidak seperti sampean kalau kanjeng Nabi seperti sampean kita ini masih kaper semua disikati semua Kau dulu yang tidak sesat nama kanjeng Nabi tak. Sing sing Islam kanjeng Nabi tak. Sing orang Islam disikat apa kabeh kanjeng Nabi tak. Kalau yang sesat-sesat yang belum di jalan Tuhan disikat semua zaman wali songo ya awak itu saya Hindu Buddha. Sok-sokan iki lho. Mulane kula seneng ngrungokno pidatone Kiai Harun niku wae. Tapi ngono iku kula lokno niku wae niku megot nikmat lagi nikmat-nikmate dirungokno kok lereng. Nggih, niku sing ajeng kula omongake ngene. Pokoke awake dhewe niki sakniki kudu balik kepada ideologi kita sendiri dalam tanda kutip. Kulo tahun 2004 terus Jos bisa jadi presiden. Kalau tenggiri Jepang ketemu oleh setunggaling profesor namanya Profesor Kohno. Yang baik cerita nek pemerintah Jepang niku sirai ngelu. sirai ngelu mergo non donya iki saiki iki didominasi, dikuasai oleh ideologi-ideologi yang ekstrim dan berlawanan satu sama lain melu kan mbak nalika niku gambae nyontohno yang satu diwakili oleh Jospus kata Jospus siapa yang tidak ikut Amerika berarti teroris harus disikat niku jari Jospus yang satu diwakili Osama bin Laden siapa yang ikut Amerika harus dibom. Gimana siapa? Jadi George Bush sing tidak ikut Amerika berarti teroris harus disikat. Jadi Usama bin Laden siapa yang ikut Amerika harus dibom. Ngeluh rakyat Jepang. Ini buah si malakama. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Hmm. Terus ini kisah menarik nih, Tapi pemerintah Jepang masih punya harapan. Karena nun di sana ada satu ideologi terus yang mbak ini yang bisa diharapkan menetralisir dua kecenderungan ekstrim ini. Kulon tani sopo sing nun di sana itu sopo jebule iki ambake nyebut wadanane pesantren. Di sana masih ada di Indonesia ideologinya orang-orang Islam tradisional. Wadanane santri Islam tradisional. Mereka modern. Wah itu pesantren blokok-blokok nih. Jadi kalau disebut itu mongkok loh. Tapi kalau goleki iki ndi sing dianggap muni ideologi ini, Islam tradisional itu nanti. Kalau golek-golek ya ketemu niku wae sing dingendikake Kiai Harun niku wae. Sing tengah-tengah nih, Lah nek kecenderungan dunia itu nek gak rono ya rono sing dianggap bisa menetralisir ya sing ting tengah-tengah yang tengah-tengah itu kita ini pesantren menika ngurukane kiai-kiai pendidikan ini sing sedengan-sedengan wae ana kiai petentengan lah anyal-anyal niki mah ketularan wong wong ya ketularan wong jopo. ini masya Allah, gini gua tengah-tengah rahmatan lil alamin gua teng pundi-pundi kula sejak niku wis galak galakna teng pundi-pundi pokoke kula elingake nggih pidato kula kaya Kiai Harun niku wah pokoke ini tengah-tengah itu harus kita jaga betul Ojo ngantek petentengan niki niku wonten sing sembayang niku mawon wis ora biasa ora sedengan blas kok kula nate sembayang ke masjid niku sikil kula niku digoleki wong wis tak ingati dikenekno golek itu iki wong iki ra apa lha kula kuwatir nek sikile gudi kan Jadi kalau inggati terus, lah angin inggati sikile di pelangrangke mriki male. Ditemplekno terus wae. Iki saiki ora apa ya. <laughs> Pakaiane wis ra dunung. Serbanan gak karuan dunungane. singgote rolas. Ini niku golek sikil. Lho bar ini gue loh lu sampean tuh gimana sih? Kok kakinya sudah saya tempel kok ditarik-tarik terus? lu kenapa? lu sembahyang jamaah itu mestinya kan harus begitu. Harus nempel. Tidak boleh ada selo-selo ini tidak boleh. Kalau gudo, Lah kenapa kalau ada selo-selonya? lu kalau ada selo-selonya dimasuki setan nanti. Jare kula, ya kebenaran nek setan gelem sembahyang aku ngono. Iya. Aneh-aneh ya La ilaha illallah. Ini saat ini ini model-model. Pokoknya pertentangan ini. Peng poso posonya dhewe. Kulo niku nanti ditakoki wartawan. Gus Mus ini di Jakarta ini sekarang ini menghadapi bulan Ramadan ini ada kelompok yang menyuruh supaya warung-warung ditutup semua untuk menghormati Ramadan. Menurut Gusmus gimana? Saya loh, wah itu orang-orang yang tidak kuat poso itu. Kalau lihat warung terus kepengen moka. <laughs> Kalau menurut saya bukai semua warung biar ketahuan. Ya kalau tidak ada warung ya kuat ayo oh, orang warung. Dia lagi pula ngapain? Mulai kapan Ramadan tidak dihormati itu? Oh dari dulu sudah terhormat. Begitu. wong poso-posone dhewe kok ana nyambut gawe buka warung kok kau nutup itu neng dia kali itu. Lho ngono ya bangga kayak ya ya lho. kayak Islam-Islam sih ngono. Padahal bento. Lu lu kondok kalau wartanya, saya ini orang Rembang. Kalau ke Jakarta bulan Ramadan, saya ngorong, saya lapar, saya boleh, muka itu boleh. Lah kalau saya di Jakarta lapar mau muka, nggak ada warung buka, kan kapiran saya. Kosong nggak makan nggak. Lagi pula perempuan-perempuan Jakarta itu meskipun bulan Ramadan tidak semuanya puasa. Seperti perempuan-perempuan Rembang juga tidak semuanya puasa Minimal paron-paron lah yang puasa Loh tapi kalau perempuan-perempuan Rembang, perempuan-perempuan Mayak bisa hmm, masak dewe Nah, perempuan-perempuan Jakarta kebanyakan wanita karir. Tidak bisa yang pawon ora tahu. Nah kalau mereka nggak poso, mau jajan warung tutup kafe kan kasihan. nggak kepikiran mereka, ini gue kepinter. Keminter nih, Petentengan sisan. Mulane kula garis bawahi, bawahi kita eling ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Tengah-tengah sedengan mangan ya sedengan ngombe ya sedengan seneng sedengan nek kepeksa gedeng ya sedengan jenenge manusa niku kadang-kadang ya gedeng mangan sing sedengan niku nggih nek piringe gedhe ya sak piring nek piringe cilik karo tengah piring nek sak wakul niku ekstrim Iku sedaya pun iku sing marakno sakniki donya kaya ngeten Indonesia niki mboten karo-karoan iku mergo ora gelem tengah-tengah. Seneng bondo ora gelem sedengan wae. Wis aku nek seneng donya seneng donya tapi ora usah sikil mbok sirah-sirah mbok sikil. Ngantek nyelindut-nyelindut bandane rakyat barang kurang apa. Sedengan-sedengan. Ini sampean tingali sampean ningali TV ini niku ngumet sih lah. <laughs> Wong kok ana pinter kabeh ngono Mas aku. Sak TV wonge kok gak sing goblok belas. <laughs> Iku tanda-tanda kegoblokan umum. <laughs> La ilaha illallah. Niku kabeh, Dok. Tataruf kabeh, mboten ono sing tengah-tengah. nek gedhing wong anteme setengah mati nek nyelindut juga tanggung-tanggung dulu korupsi kok semono akeh iku lha opo kowe engko smatek iku lho duitmu isih turah pirang-pirang benggo opo gua anak putu lha kowe mbiyen apa dipikir lembahmu kok saiki kowe miterno putu buyut nampekan eh, turun pintu barang kula. Nah, ini Kali kadang-kadang mikir apa pemimpin-pemimpin saiki iki kula <laughs> takok sampean mau sak iki. kulo nek ngomong pemimpin-pemimpin ini niki pemimpin sampean sakniki niki ya. niku hasil produk dari sistem pendidikan nasional kita nek kulo muni ngono niku logis napa mboten logis napa mboten mantiki napa mboten nek kula muni bahwa pemimpin-pemimpin sekarang ini adalah produk adalah hasil dari pendidikan nasional kita selama ini. Ini logis no Mantiki no mboten? Nek logis mantiki pertanyaan berikutnya. Sampean pun puas no mboten kali pemimpin-pemimpin sampean sing ini. niku. Pun puas no Belum puas. Kalau belum puas berarti sistem pendidikan nasional kita itu masih perlu disempurnakan. Wong belum bisa menghasilkan pemimpin sing sampean muni sudah bagus belum hmm. pancen nek kula perhatekno, kula perhatekno niku jenenge pendidikan tapi sing disebut pendidikan nasional niku sing ana pendidikane mok TK Menurut kula niku mok TK SD mrono niku sampean dudukake kula pendidikan endi jake. sing nono pengajaran. Kita sering merancukkan pendidikan dan pengajaran. Biar kabar ya, HUS Cokroaminoto, nopo Ki Hajar Diwantoro. Ki Hajar Diwantoro diangkat jadi Menteri Pendidikan Mboten Kerso. Kalau namanya diganti Menteri Pengajaran saya mau. Karena memang nyata durung ono pendidikan. Dirancukan oleh orang ini pendidikan SMP, pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan. Padahal itu pengajaran, pengajaran, pengajaran. Pendidikan meneko lain dengan pengajaran. Pengajaran itu bahasa Arab e taklim. Pendidikan bahasa Arab e tarbiyah lembaga pendidikan yang sebenar-benarnya lembaga pendidikan itu pondok pesantren. Pondok pesantren. Malahan biyen, biyen itu pondok pesantren itu ora pati ngopeni pengajaran. Pengajaran nomor sekian, sing penting pendidikan. Tarbiyatus sulukiyah. Sing penting bagaimana orang ini berbudi pekerti luhur pinter ah, r a nomor sekian biar niku mulanya biar niku kulon saya menangis ide eh, ide jadi ngaji niku orang orang bangku nih kan kulon terus menangi bangku niku gegeri konco kula ngesai nih gede gegeri konco konco nih ngantuk ya tulisannya d e kiai dene itu nek mulang kakean nopo niku wau <laughs> wa mujibatul kusli utawi nopo niku wau <laughs> mujibatul kusli pesantren cancut kabeh tidak ada sekarang pesantren yang model ngoten mboten ngoten rapi kabeh kaya niki darul huda rapi gedunge api-api sekolah terus ono dewan guru nih ono direktur sekolahe sanawiyah dhewe aliyah dhewe wah niki pun cuma sing sayang nih kata sing terus ijol-ijolan biyen niku unggulane pesantren niku pendidikan terus dijolno pengajaran pendidikane dijolno pengajaran iya. mesti ini kudu dipertahankan unggulannya ini ya dipertahankan dilengkapi dengan sistem pengajaran Rompon boleh boleh kondo idealnya sistem pendidikan nasional itu ya gabungan pendidikannya pesantren dengan pengajaran londo yang disaiki dinggo nah ini dan di gak dirungok nong pengajaran saya nyari batin kakian wong pinter sing tidak terdidik. Mereka pengajaran itu hanya memberikan informasi. Bocah tiga informasi sejarah, ngerti sejarah. Tiga informasi tentang matematika, ngerti matematika. Tiga informasi hadis, ngerti hadis. Tiga informasi Quran, ngerti Quran. Tapi kelakuannya Quran apa orang itu bukan urusan. l a mau ngono t o k iki angur ngingoni komputer no timbangane ngingoni wong. Komputer kula niku puwo internet ra karuan, masyaallah. Niku tafsir niku mulai tafsir Kurtubi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Khazim, tafsir Baidawi alus iki. Wah, tafsir sang alam dunya hafal kabeh komputer kula niku. Kuwi buat kadis kutubutis hafal ah, kabeh. Kula takoki jake gawene kok ana wong nek pidato muni innamal a'malu binniyat iku pancen ana apa gak hadise klik iku sumbere kondi sih klik an amiril mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa copot ra ya, karuan hmm. tapi gini ku Kula linggih nih isor barang sampai angkrek-angkrek ning dhuwur meja ae terus. Wapalan anu pinter karuan tapi ya. ora ngajare lagi. Ya. kita saat ini gini apa dhewe sampean tingali teng TV-TV teng koran-koran itu kita kebanyakan orang pinter. Tapi tidak terdidik. Nek jari kula timbangane enggak terdidik, tidak berakhlak alung goblok. alung goblok. Wong goblok ku naik nyolong gampang cekel-cekelane kan. <laughs> Wong goblok niku ajeng nyolong kok nggawa linggis tolang-tolang. Ah, cekel-cek nonton kali polisi gampang cekel-cekelane, gampang ini, gampang jeblos penjara ini, naik wong goblok. naik wong pinter orang gua linggis blas. Eh. Kau pulpen tak nak kura kura kura mang miliar. Ya wang pinter nyolong ni tu nyekel angel, mbok tek no angel, wes diadili, wes diponis, ngelbok no penjara ya angel. Dulu nak melayu, melayu ni Singapura pun dia. Baru. Mulanya, nah, Alhamdulillah, nah, tembri kini, insya Allah, isih memadukan antara tarbiyah lan ta'lim. Dengan demikian yang akan hadir nanti menjadi manusia-manusia tidak hanya yang terpelajar tapi terdidik. Terdidik. Pinter-pinter gak terdidik niku ya, kaya sing kula critakake niku. Supaya dianggap pinter, kiambae terus nyalahno wong. padahal ndek ne sing urung ngeroh. Ndek ne roh dalile. Muni ora ana dalile. Wong dalil semono akeh kok ndek ne muni ora ana dalile. Berarti kan kemplu to niku. Para rawuh sedaya ingkang mulya. Wangsul tenggene sedengan niku wae. Tawasut wal iktidal jarene kiai-kiai niki sakniki pancen dibutuhake saestu mergo usum wong petentengan mergo ngimpot saka luar wong Indonesia iki ora nirunan ya nirunan ana India niru India ngantek gawe lagu sing nempel India ana apa-apa niru sakniki nggih ana ya niru. <laughs> Masya Allah dilalae sing nirunan niku dimulai kok kutha. Anggere ana tiruan kok luar niku mesti kok kutha. Orang ana kok desa niku. Biyen nalika cah nom-nom tergila-gila kalih The Beatles saking Inggris niku. Wow, sing pertama kali gondrong wong kutha sih. Wong desa gondrong tapi kan mboten kayak Beatles. Wong wong desa gondrong mergo zaman ini kok ana tukang cukur ale. Sing pancen sengaja dienggo mode gondrong ini wong bodoh Jakarta pertama kali mergo ibu kota, sing kenal dhisik kalau The Beatles niku wong Jakarta. Jakarta battle mbetel kabeh. Wah, rambute dilok engkas Surabaya. Surabaya mulai melok-melok Bar Surabaya Madiun dan Madiun Onorogo Onorogo Maya macam Wonten urutan urutane kan? Mulane Om Dison ketinggalan terus. Maya laki melok gondrong model Jakarta wis plontos. Ngoten niku kok. Oh, dhewe. Mulane pesantren niku mbentengi desa iku ben aja elok-elokan ngoten niku. Jelelokan. Ana koboi Texas nganggo celana ngapret. Jakarta canem ngapret kabeh. Bariku Surabaya ngapret, bariku Medion ngapret, Ponorogo ngapret. Mayak lagi melok ngapret kono wis kompor kabeh. Akeh ngono. Kan? Niki nggih ngoten, sampai tingali ini sing model-model anyar, sing bid'ah-bid'ahno wong, nyirik-nyirikno wong. Niku kok kutok. untuk entukan kok luar. Rumangsane mesti hebat, jadi kok luar mesti hebat. Wong Pak Harto barang niku ajeng bangun ekonomi nggih niru Amerika. Mulane terus awake dhewe niki terus dadi wong materialistis kabeh rak mergoni iku. Mesti ditiru kapitalis. Ngoten. ini kan iki ditiru. Nganti orang sing sak pakaiane barang itu, niru nganggo serban, jubah, jenggot. Nah jenggote nek ketol mono, ini itu omok rolas. rumangsane sing serbanan jobahan jenggotan iku mok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Padahal Abu Jahal nggih ngoten niku. Abu Jahal itu nggih serbanan ya jenggotan, Abu Lahab ya serbanan ya jenggotan umpamane pakaiane wong Arab kok. Ora pakaiane Islam. Islam niku pokoke nutupi ngorot ngoten mawon. para sedaya. Jadi iki penting anjurane Kyai Halim Ismail kalau mau niku diterapno dan harus menjadi warna yang kelihatan. Kadang-kadang kula niku gregeten wong pondok pesantren semena kae dihitung kalau lembaga survei LSI niku ana lebih dari 60 juta. Kok ora pati ketara. Kok kalah suarane karo FPI sing mok pirang gelinder. kalah karo suarane MTA. Kena apa? Hmm. Apa keikhlasan ngono apa? Apa ketawaduan ngono? Wah ini kula aduh WNO oh, kalau kompor ini gimana ya? anak anak geden-gedenan geden wah mengadakan pertemuan sufi-sufi sedunia barang nih kemana ada dulu kan masalah pesantren sekarang suaranya belas gue kir kencingnya tuh niki kalau santri kalau nasi iki gak muncul padahal biar niku santri ini ngarep dewe ya sekutu mudun tenggini Surabaya niku sing ngarep dewe dan santri santri agung gak mau mok gembar-gembor ngoten lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing nang ngarep santri-santri. Kudu. Kiai Abbas buntut sing serbane diketen-ketenake niku. Nanti Ziaul Haq melayu. Padahal Ziaul Haq niku biyen dadi komandane pasukan Gurkha sing melok Inggris. Mulane ki mbake dileleti njet kali Inggris diburu sebagai desersi pelarian dari medan peperangan dianggap desersi mergo ki ambek roh Kiai Abbas niku ngeri ya mbak ki ana wong potongane ngene kok medene wong blayu wiridan nah saiki kok gak ana suarane udah ngendi santri-santri keikhlasan ketamaduan apa piye ora ra sedaya niki kangge wali-wali santri sampean sing mantep nggih mantep putrane teng mriki ibu-ibune dondongakno putrane ben dadi bocah-bocah sing saleh nggih apik sing iso ngembangake ahlus sunnah wal jamaah mergo niki wis digrogoti rono rene niki wonten tiga aliran sing tataruf yang menyatakan semuanya paling Islam. Ini semuanya bertentangan dengan keyakinan kita, paham kita ahli sunnah wal jamaah. Ini sekarang masuk di Indonesia semua. Muncul dalam bentuk organisasi ini, organisasi itu, organisasi. Semuanya sama. Ciri-cirinya seneng bid'ah bid'ahno, seneng ngapir-ngapirno. Tapi nek dijak kiai dialog ora gelem. kuatir nek dikongkon maca kitab. Gundul. Wani ini geneman ambek jamaah. Pemerintah dhewe ora tegas menawi iki wong ora ngerti iki sing ngene iki sing ngene ora ngerti jane pokoke Islam apik ya Allahu Akbar mesti islami najan Allahu Akbar dinggo nyawat wong tanggasan pusing sirah para rawuh sedaya setengah loro itu temen ya Mas aku lagi sedilok setengah loro jadi impun niki mawon ora sah akeh makin malah sampai lali sing didhawuhno Kiai Harun malah sing penting di mau malah sampai makin lali mlane kula mboten sah kakek niki mawon sam pindah malih wali-wali santri sampai muantep sampai ora usah ngiwonengen putra-putra temenan temeriki niku dididik lahir batin ora mau lahir tok sekolah-sekolah liane niku mau dididik lahir tok temriki lahir batin yo ya dididik yo ya didongatno mulane lektorat UGM Gajah Mada niku winginane niku nggawe program kerjasama kali pesantren niku buka nek santri sing iso lulus ujian akan ditompo langsung nek ora iso anak no persiapan sing ngelboni sulas sing maju sulas sing lulus sepuluh kaget kaget, dosen-dosen kaget rektore barang kaget ngantek no rapat piye kok iso ngantek lulus ini, wong iki ora ana ning pesantren ini sing di sing diujekno iku lho gak ana ning pesantren mata pelajaran pesantren ra ono ngene-ngene iki. Kok do lulus iki sebabe apa? Bicarakno itu, ana tiga faktor saya. Nomor siji, bocah-bocah iku nek harap nggarap maca bismillah. Hmm, jadi nomor siji. Nomor loro, bocah-bocah santri iku duit tradisi sinau ndres saben dina. Sementara sing melihat liyane iku gak gak duwe tradisi ndres saben dina iku. saya ya pendak arep ujian. Nek santri ndres saben dina tradisi. Malah ana musyawarah segala macam nek pesantren. Nomor telu ini yang terpenting, nomor telu. Mereka itu no kiai ini, Jadi kiai dosen orang orang sing ndungakno mahasiswane ora ana yatim orang kula critani bapak kula nggih, bapak kula, bapak kula Allah yarham Kiai Mustafa ini Niku nate ngandani kula. Dong engkau kowe nek duwe anak syukur duwe santri muni syukur duwe santin mergo potongan kula mboten potongan kiai ketok ya. <laughs> Jadi mulai biar mesti condro gak pati kiai lho katangane. Engko kowe nek ndek anak syukur duwe santri. Engko nek ndidik kowe aja lahir tok. Aja ngendel no, kue ahli ilmu pendidikan. Tapi kudu lahir batin. Kula dereng takok maknane sepundi abah kula ni pun aku iki kowe ngerti dhewe aku iku ning kene iki dipasai wong tuwane santri-santri kon mulang kon didik tapi aku iku ya sering lunga mergo diundang kanca-kanca kon ngaji ning dene Cirebon Pekalongan Banyuwangi Kediri sak piturute lah kadang-kadang panitia itu ndak mau tahu aku iki prei apa ora ning pondok iku. Ora tak kandhani niki dinten kula mboten prei kok kan ngene sampeyan iku sepundi. Alah Pak Yai, nek santri ampun saben dinten. Nek niki kanca-kanca mereka ora mboten saben dinten Kanjeng Nang. Ngomong kok pisan mawon. Ampun kangen Kanjeng Nang. Dadi kadang-kadang aku iku ora prei ra apa aku teko ning Cirebon kono. teko ning ngene Pekalongan lha nek pas ora prei ngono iku mesti sadurunge aku munggah mimbar aku matur dhisik ning ngene Gusti Allah ya Allah Gusti kula mriki menika dijaluki kanca-kanca mriki ken nyampeake dawuh jenengan dawuh utusan panjenengan Nanging sementara kula teng mriki niki kula nilar santri-santri sing dipasrahake wali ini dhateng kula. Prei niki. Mila Gusti menawi amal kula teng mriki niki wonten ganjarane. Mboten usah diparingake Di Gusti. Dipun ijoli mawon kefutuhe manahipun lari-lari santri kula ingkang sakmangke prei iku aku mesti ngono anggarmu kaden hmm. batin hati kira Kau ono ya? ganjaran dijol-jolno bareng lho aling ini jong drose bapakku aku ra iso ngamaliyane iki aku iso nulis nasul ilmi aku iso sedekah aku iso silaturahmi sak pitulute nanti santri durung iso Salut nambah Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngajangi ombo kok. Utuni astajib lakum. Jaluk apa ae tak paringi. Rumah kula ngoten bapak kula tok. Jebule bareng kula tok dileki. Angger kiai pesantren ngoten niku. Dongakno santri. Wonten teng Jawa Tengah niku teng Solo rumiyin Allah yarham Kiai Umar Mangkuyudan hamilul Quran. orang mau apal Quran tapi perilakunya ini diusakno ngepas-ngepasno Quran. Masya Allah tawadu yang semacam luar biasa. Setunggal wedal Kiai Umar ini nimbali lurah pondok. Aku jake no jenenge santri-santri sing nakal ya. Di ranking ya nomor siji dhuwur dhewe ternakal. Ternakal. Sopo sing ternakal itu, Bin sopo daerah kondi. Nomor loro nakal sekali. Nomor telu nakal. Engko lagi misal agak nakal. Eh, Di ranking ya. Wah, lurah pondok wis mengkirakan, eh muka apa? iki pengurus ora gelem mari iki kowe jenengmu tak tulis gede tulis wae sepidol gede-gede nomor siji fulan bin fulan nakal nomor loro nakal sekali nakalnya serahno kiai ngene lho kiai ini seminggu rong minggu kok iki kok bocah-bocah iki kok isih celelekan ning kene ae aku ditimbal-timbalin mboten kuat maksa sowan kiai saya sewu kiai ana apa niku lare-lare kok dereng diusir kiai lho sapa menika sing namine kula serat lho lha apa diusir lha menika rak nakal nakal nakal sekali nakal lho mulane dipondokno ngene mergo nakal Kenapa enggak usah lebih ya mu? Lah, lajeng kangge napa nami-nami niku? Mulane takok ah takok. Aja kaya Indonesia iki anggere nyimpulno ngono ae. Takok. Nggih, angge napa menika? Iki gue ora ngerti dhewe. Aku anggere tengah dalu tangi sembahyang jam loro jam telu iku aku ora tali ndongakno santri-santriku. Lah karepku iki engko tak khususan ngono loh Santri-santri kula Gusti panjenengan tedahaken, panjenengan dadosaken laeng alim ingkang saleh khususan menika menika. Ngono lho maksudku. Oh, ngaten. Cerita niki nate kula critakake tengene haflah tahtiman tengene daerah Kendal mriku. Tiyang iki kuwatah ngeten iki kiyaine sih nom. Wong-wong lho do guyu kabeh kula critani niku kiai ini ke orang guyu blas. Malah ndiluk. Bareng rampung kula mandek, kula dirangkul kalih kiai ini. Alhamdulillah kiai, jenengan kok mboten nyebut nama kala wau. Lho kene napa? Kula nggih sing pernakal niku. Iya. Nih. Jadi niku sampean maju kena mundur kena putrane jenengan niku. orang mergo pintere orang kena pintere gurune mandi nih dongane. Syukur kena loro-loro. 12 pon. Niku kula ini ya mbak Wes ini aja terus nakal-nakalan ya ngono. Nyagelno dongane kiai payah. Ya. Kalau kita menikah, para rawuh sedaya kirang-kirangipun pun agunging pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Astagfirullahaladzim li wa lakum wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.